ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul bertemu guna belajar tentang ilmu agama kita kita, kita niatkan datang ke tempat ini dalam rangka tolabul ilmi. Karena memang semua perbuatan kita sangat tergantung dengan niatan. Apa yang menyebabkan kita datang ke sini? Apa dorongannya untuk kita melakukan amalan? Itu semuanya pula yang akan menentukan balasan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Nabi kita Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tak lain amalan-amalan manusia pasti dengan niatan. Walikulli imri'im dan bagi setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatan yang dia lakukan atau niatan yang dia niatkan. Amalan baik belum tentu balasannya baik. Karena Nabi memberitahukan balasan itu sesuai dengan apa? Niatannya. Demikian pula dengan amalan yang niatannya baik. Tetapi jikalau amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, itu pun belum tentu mendapatkan balasan kebaikan. Sehingga mizan amal, takaran amalan manusia diterima dan tidaknya terdapat pada dua hadis Nabi yang semuanya kita telah menghafalkannya. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dua hadis yang menjadi takaran amalan manusia diberi balasan apakah dia tergantung pada dua hadis ini. Yang pertama yang berbicara tentang niatan Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini berbicara dengan pembahasan qalbiyah, tujuan amalan. Orang sholat, amal saleh apa dia pasti mendapatkan pahala? Dalam hadis ini dikatakan likulim manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau sholatnya niatnya ria, ya tidak dapat pahala. tolak boleh ilminya karena ria, ya tidak dapat pahala. Loh, tapi kan ibadah betul. Tetapi Nabi mengatakan likulim ri'in manawa. Ini takaran yang pertama. Takaran kedua, Apakah setiap niatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik? Jawabannya tidak. Tergantung dengan apa yang diamalkan. Amalan kebatilan, amalan kesyirikan, amalan kebidahan, walaupun niatannya baik, ya, tetap amalan itu tidak diterima. Karena Nabi kita telah menyebutkan man amil amalan laisa ali amruna fahuwa raddun barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak fahamu hadha fahami betul dua pembahasan hadis ini ya, tadi maka kalian akan selamat dari kesesatan dari dunia ini akan selamat seorang dari kesesatan tatkala kita bisa memahami dua hal ini. Dan mudah-mudahan amalan ibadah kita semuanya yang kita lakukan adalah di antara dua hal ini, ikhlas karena Allah dalam beramal dan sesuai dengan bimbingan Nabi dalam beramal sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang baik fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Pada pembahasan malam ini kita akan sampaikan pelajaran singkat sebagai mukaddimah menyemangatkan kembali untuk kita talabul ilmi. Ada tiga bagian yang akan kami bacakan dengan cepat. Yang pertama bagian tentang al-ihtimamu bil ilmi wal fiqhi. Ihtimam bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan pemahaman yang benar. Mencari ilmu dan pemahaman yang benar. Yang kedua pembahasan yang akan disampaikan insyaallah nanti jika ada waktunya adalah al-amalu bihi beramal dengan ilmu dan pemahaman yang benar tadi. Dan yang ketiga adalah wasari'u ilal amal. Bersegeralah untuk beramal. Segeralah untuk ber, beramal. Ketika Allah memberikan kepadamu pemahaman yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar, ilmu yang benar, apalagi kalau tidak diamalkan itu sudah terbuka padamu jalan kebenaran. Bentuk syukur kita dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah mengisinya dengan ibadah. Mengisinya dengan amalan. Misal umpamanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan maka kita sholat lima waktu di masjid sesuai dengan sunnah, kita kerjakan yang wajib, kita kerjakan yang sunnah. Syukur kita kepada Allah atas nikmat ilmu dan pemahaman yang benar. Itu dia prakteknya, Pak. Kurang syukur, bahkan para ulama menyebutkan nanti akan kita baca ilmu yang Allah berikan kepada kita kemudian kita tidak mengamalkannya itu bentuk ketidaksyukuran kita dengannya dan naudzubillah min dzalik bisa dicabut oleh Allah ilmu itu. Bisa dicabut. Dihilangkan kesenangan dengan ilmu lambat laun menjadi dia orang yang jahil kembali bahkan tidak peduli dengan ilmu. Lebih parah kondisinya dari sebelum dulu belajar. Jahil, awam, belajar, terus kemudian dia awam lagi, kemudian dia hilang. Dia bahkan lebih jelek dari yang dulunya. Paham maksudnya Pak? Lebih jelek daripada kondisi dia sebelum dia ta'lim. Karena apa? Dia sudah ngaji, dia sudah tahu. Tapi dia tidak mau. Dicabut oleh Allah kesukanya dengan ilmu. Dicabut oleh Allah Azza wa Jal kesukanya dengan sunnah. Diberikan rasa lawannya. Itulah tafsir ayat Al-Quran. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ tatkala mereka menentang Allah jadikan hatinya hati yang menentang sekalian ngerti sekalian Pak san gawe rika macem-macem san gawe ngana wis duwe hidayah malah ngulat sing sesat wis san gawe ngana ilang Pak nak layangan liwung nenek wis kabur angin tidak tahu lagi sunnah lebih parah kondisinya sebelum dia apa? Ta'li. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Kepentingan kita dengan ilmu dan pemahaman yang benar itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ridho Allah kita dalam hidup ini mencari apa Pak? Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita memberitahukan dalam hadis yang sahih. Untuk kita mencari ridho Allah. Menjadi target utama hidup. Program utama hidup. Walaupun beresiko dengan berbagai macam resiko. Terkena halangan rintangan gangguan, cobaan, tetap ridha Allah menjadi program target pertama dalam hidup. Nabi kita asal memberitahukan kondisi orang tersebut. Manil damasa ridallah bisuhtin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu nas Barang siapa yang mencari ridha Allah Walaupun resikonya dibenci oleh manusia, dicemooh oleh manusia, dicibir, direndahkan oleh manusia, tetapi dia tetap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa mencari ridho Allah? Talabul ilmi. Dibuktikan dengan apa mencari ridho Allah? Dengan at mendalaminya dengan pemahaman yang benar. Inilah bedanya kaum muslimin. Kalau sama-sama muslim, ya kaum muslimin jumlahnya banyak. Tapi kenapa begitu kita berislam dengan ilmu dan pemahaman yang benar malah disengit? Malah dibenci. Para dene wong Islam sinyengit. Apa yang menyebabkan mereka benci dengan kita? Tak lain karena kita berusaha berilmu dengan pemahaman yang yang benar. Ya, Nek guru Islam Islam tok kepelu angin-anginan ya mana ke kendang mengene kendang ke disenengi ngewong pak wong kendang anak Tapi ketika kita muslim bila ilmi wal fiqh dengan pemahaman yang benar ini yang tidak disukai dikarenakan kita ini cari ridho Allah bukan cari ridho manusia. Kadangkala manusia suka dengan sunnah, kadangkala dan mayoritasnya tidak suka dengan sunnah. Tetapi tetap itu tarjih hidup. Maka hasilnya me, hasilnya sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Radiyallahu an. Allah akan ridho kepada dia. Dan Allah akan jadikan manusia yang lain ridho terhadapnya. Itu semuanya tujuan dari kita Tolabul Ilmi. Karena itu Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasil dari para sahabat mentati Rasul alaihi salatu wasallam. Para sahabat talabul ilmi, para sahabat uh, mengamalkan amal saleh adalah hasilnya di antaranya radhiyallahu anhum kalimat Allah telah meridhai mereka. Ini tujuan dari berilmu dan beramal saleh. Di antara dalilnya wahai kaum muslimin adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kali Imam Ibnu Kathir Kita lihat tafsir Al-Imam Ibnu Kathir. tatkala beliau menafsirkan ayat ini. Siapa yang akan diberi derajat yang mulia dan siapa yang akan diberi derajat yang lebih tinggi dari rata-rata manusia? Qala Ibn Kathir berkata, bukan Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Hajar. Seulangnya Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Tatkala beliau menjelaskan ayat Al-Quran tadi di atas, qala beliau mengatakan, Yarfa'illahu al-mu'min al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat yang mulia memberikan keridoannya, memberikan rahmahnya, memberikan maghfirahnya. Karena ridho Allah memberikan kepadanya banyak hal. Kecintaan Allah, penjagaan Allah, rezeki yang melimpah Allah berikan kepadanya, kemudahan-kemudahan. Bagi siapa? Orang yang mukmin lagi berilmu. Al-mu'minul alim seorang mukmin yang berilmu. Mereka ini kata Imam Ibn Hajar lebih tinggi derajatnya alal mukmin ghairil alim. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan dari kalangan orang yang beriman tetapi tidak berilmu atau tidak alim. Ya dia berilmu dengan imannya tetapi tidak alim kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kita telah memahami bahwa kepandaian itu lebih utama daripada kebodohan. Orang yang alim lebih utama daripada orang yang bukan alim. Apalagi dia sudah mukmin dan dia berilmu. Konsekuensinya atau uh, makna dari ayat-ayat ini adalah Allah tinggikan derajatnya mereka Para ulama menyebutkan lihat dalam ayat ini rifatud darajat tadullu 'ala al-fadl. Idil muradu bihi kasratus thawab. Ketinggian derajat itu yang dimaukan dengannya bukan hanya sekedar ketinggian yang ada di pundak ini saja, bukan hanya sekedar jabatan saja, tetapi banyaknya pahala. Ya. Tingginya derajat seseorang berkaitan erat dengan tingginya derajat dia di surga. Tambah nikmat surganya, tambah banyak pahalanya, tambah banyak rahmatullah untuknya, tambah banyak yang lain-lainnya kebaikan bagi dia lebih daripada manusia yang lain. Ini diraih tak kalau orang itu beriman dan ber ilmu. Hah? Masya Allah. Ini di dunia wal akhirah. Ketinggian derajat itu dirasakan di dunia. Orang yang alim lebih mulia dibandingkan dengan orang yang jahil. Ulama lebih mulia dibandingkan dengan orang yang yang juhala. Seorang mukmin dibandingkan dengan yang tidak mukmin jauh. Itu di dunia ketenangan jiwa, kedamaian, kehidupan, kehidupan yang baik itu adalah hasil dari iman dia. Demikian pula nanti di di akhirat. Kata beliau, warifatuha tashmulul ma'nawiyati fid dunya. Bi'ulul manzilah wa hudis saut wal hisatu fil akhirah bi'ulul manzilati fil jannah. Ketinggian derajat orang yang beriman dan berilmu itu bisa dilihat di dunia ini secara nyata dan juga bisa dirasakan dilihat dalam ayat Al-Qur'an hadis di akhirat nanti tentang ketinggian derajat surga yang Allah berikan kepadanya. Disebutkan dalam sebuah kisah ada seorang budak budak eh, kaum muslimin budak itu rendah atau tidak? Lebih rendah dibandingkan dengan orang yang merdeka. Tetapi ada seorang budak yang sudah dimerdekakan, berarti bekas budak. Karena dia alim, maka terangkat derajatnya. Di hadapan manusia dimuliakan, dipilih dia sebagai gubernur. Memegang tampuk kepimpinan sebuah wilayah. Dipilih dia menjadi pemimpin padahal dia bekas apa? budak. Bekas budak. Tak lain karena iman yang dimiliki olehnya dan juga ilmu yang dimiliki olehnya. Kita bacakan riadnya. Wa akhraja Muslimun fi sahihihi. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya Hadith nomor ke-817 dari jalan tarik Amir ibn Wathilah an Nafi ibn Abdul Harith laki Umar bi Asfan ada seorang yang bernama Nafi ibn Abdul Harith bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an di negeri yang namanya Asfan wa kana Umar yastamiluhu ala Makkah Umar menggunakannya atau me, mengangkatnya sebagai pejabat bahasa kitanya gubernur yang membawai wilayah kota Mekah di waktu itu. Faqala man istamalta ala al-wadi faqala ibnu Abza Siapa yang kau gunakan, siapa yang kau angkat sebagai pejabat yang mengurusi ahli wadi? Faqala, maka dia mengatakan Ibn Abza. Qala man Ibn Abza? Siapa Ibn Abza itu? Qala maula min mawalina. Sebutkan oleh beliau ini Ibn Abza adalah mawali budak bekas budak dari bekas budak-budak kami Qala fastakhlafta alaihi maula? Apakah engkau menggunakannya seorang yang e, bekas budak menjadi pejabat tinggi untuk mengurusi ahlul wadi? Qala innahu qari'un li kitabillah. Iya, dikarenakan dia seorang yang qari, pembaca Al-Qur'an yang baik, memiliki ilmu tentang Al-Quran walaupun dia adalah bekas apa? Budak. Nah, ini. Mulia dia diangkat sebagai tokoh dikarenakan keilmuannya. Wa innahu alimun bil faraid. Dia juga seorang yang memiliki ilmu tentang faraid. Memiliki ilmu. Ya. Qala Umar, ama inna nabiyukum qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Kemudian Umar menyebutkan dalil sungguh Nabi Muhammad sallallahu wasallam telah menyebutkan Allah mengangkat dengan sebab Al-Qur'an aqwaman manusia-manusia yang banyak. Dan demikian pula Allah merendahkan orang-orang yang banyak juga dengan Al-Qur'an. Maksudnya adalah Siapa yang beriman dengan Al-Quran, memiliki ilmu tentang Al-Quran, dari sisi bacaannya, dari sisi tafsirnya, dari sisi penerapannya, dia memiliki ilmu-ilmu yang lainnya, maka dengan sebab itu Allah tinggikan derajatnya, walaupun bekas apa? Budak. Namun barang siapa yang dia mencela Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak faham tentang Al-Quran, maka orang itu akan menjadi rendah. Allah akan jatuhkan dia, Allah akan rendahkan dia, dikarenakan dia meninggalkan ilmu Al-Quran. Unzuru barallahu ini bukti nyata bahwa ilmu itu mengangkat derajat manusia walaupun tadinya bekas apa? budak. Masya Allah, muslimin. Inilah hikmah atau balasan di dunia. Bagaimana lagi dengan balasan fil akhirah? Tentunya akan lebih besar lagi. Wa Raja disebutkan riwayat yang lainnya Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsir Ayat Al-Quran Surah Al-An'am ayat yang ke-83 Narfa'u darajatim man nasha Kami akan meninggikan derajat orang-orang yang kami inginkan kata Allah. Lihat yang namanya Allah Azza wa Jal meninggikan derajatnya orang yang Allah inginkan. Karena memang Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang yang dikendaki dan akan apa? menjadikan orang itu hina bagi siapa yang Allah kehendaki. Narfa'u darajatin man nasha. Allah berfirman, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Apa tafsir ayat ini? Siapakah mereka-mereka yang dikehendaki? Dan bagaimana caranya Allah mengangkat derajat orang itu? Bagaimana caranya Allah memberikan haibah kewibawaan terhadap orang itu di depan masyarakat yang lain? Qala Imam Ibn Abi Hatim min tariqin Malik an Zaid bin Aslam narfa'u darajat qala bil ilmi. Kata beliau, kami menang, meninggikan derajatnya orang-orang yang kami inginkan adalah dengan ilmu agama ini. Si fulan Allah berkehendak mengangkat derajatnya. Maka Allah akan mudahkan bagi dia talabul ilmi sampai dia menjadi faqih, menguasai ilmu dengan pemahaman yang benar. Terangkatlah derajatnya dia. Bil ilmi wa ikhwan bukan dengan yang lainnya. Kalau harta benda, sekali lagi, Allah berikan kepada manusia semuanya. Semua orang dapat harta. Yang kafir dapat, yang mukmin dapat, yang muslim dapat, yang musyrik dapat, dapat. Itu bukan sebagai tanda Allah mencintainya. Itu bukan sebagai tanda Allah meninggikan derajatnya. Korun, tahu korun bapak? Orang yang paling kaya di bumi ini korun dari umatnya Nabi Musa. Allah hancurkan dia. Allah tenggelamkan dia. Sampai-sampai kalau seandainya ada orang menggali tanah, mendapat emas, sebut harta apa? Harta karun. ke hartanya korun. Saking terkenalnya sampai hari ini. Apakah dia mulia? Apakah Allah mendudukan dia pada kedudukan yang mulia? Apakah Allah melindungi dia, menjaga dia? Tidak. Ternyata Allah memasukkan dia ke dalam bumi beserta harta bendanya dihinakan. Tetapi kalau orang mendapatkan ilmu agama itu pertanda Allah mengangkat derajatnya orang tersebut. Qala Imam Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal la darajata ba'da nubuwati afdalu min al-ilmi tidak ada derajat yang lebih tinggi setelah para nabi kecuali ilmu artinya para nabi mulia karena ilmu siapakah orang yang mulia setelah para nabi itu yang menjadi permasalahan apakah para raja yang berkuasa ya bukan apakah orang yang banyak harta bendanya sawah ladangnya bukan tetapi para ulama al ulama warathatul amya, para ulama adalah pewaris para nabi mengapa ulama itu ketinggian derajatnya setelah Nabi langsung para ulama. Kenapa? Dikarenakan ilmu yang ada pada mereka. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan sebagainya itu mulia karena ilmu dan amal yang ada pada mereka. Bukan sebatas karena bangsa Arab. Bukan sebatas karena mereka adalah kaum Quraisy min Bani Hashim. Bukan. Mereka karena berilmu dan beramal saleh. Ya. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Sulaiman. Ini berkaitan dengan ilmu sebutkan dalam ayat tersebut faqala ahattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min sab'in binaba'i yaqin Sulaiman mengatakan arul hudhud aku tidak melihat burung hudhud mana aku akan sembelih dia ladbahunnahu aku akan sembelih dia kalau macam-macam Tiba-tiba datang Hudhud memberitahukan qad ahattu aku telah mengetahui sebuah pengetahuan di malam bihi yang kau belum ketahui. Akhirnya Hudhud tidak diapa-apakan karena dia memiliki ilmu, pengetahuan yang Nabi Sulaiman belum mengetahuinya. Berkaitan dengan apa kisahnya? Wajib kami sabak. Aku datang dari negeri Sabak, nun jauh di sana dengan membawa berita yang sangat yakin. Di sana ada kerajaan yang rajanya adalah wanita yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wahai muslimin, kemuliaan itu dengan apa? Ilmu. Sampai pun ada pada hewan. Hewan manuk beo yang bisa ngomong burung apa pak? Beo yang kepala hitam apa ya? Ketika dia sudah bisa bicara dengan yang belum bisa bicara, harganya mahal mana? Yang sudah bisa bicara. Karena dia punya ilmu. Dibandingkan dengan beo yang masih jahil, gak ada harganya kamu cuma warna tok. Tapi yang sudah bisa ngomong, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Regane larang, Pak. Dia punya ilmu. Demikian pula dengan anjing. Anjing buruan yang dilepas dengan kau menyebutkan bismillah, buruannya menjadi halal. Berbeda dengan anjing liar. Sehingga baru lama menyebutkan kalau seandainya engkau berburu dan melepaskan anjingmu yang muallimin yang terdidik dia, muallamin yang terdidik, tiba-tiba mangsanya digigit oleh anjing yang terdidik juga digigit oleh anjing yang tidak terdidik. Halal apa haram? Jangan dimakan. Karena bisa jadi matinya ini adalah gigitan dari anjing yang apa? Yang liar tadi. Tidak kemudian kamu, yes ya, bagi loro pelah. haral. Haram tapi halal. Nah, ini karpmu. Ini dia kaum muslimin jami'an. Sehingga ilmu itu pun berpengaruh sampai pun apa? Pada hewan. Dalam ini kisahnya adalah hudhud. Al-ilmu ya muslimin. Amar Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid bihi. Satu hal yang Allah perintahkan kepada Nabi agar Nabi memohon tambahan bukan memohon tambahan harta pak bukan memohon tambahan umur, tetapi diperintahkan untuk menyebutkan permohonan tambahan apa? Ilmu. Dalam doanya apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Kita sering berdoa dengan ini atau tambahkanlah harta. Lebih akeh pun di Pak dongane Ya masing-masing kita punya kepentingan. Ya ini agak kayak duit sing dijaluk pak. Qala al-Hafidh bin Hajar. Berkata Imam Hafidh ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika belum mensyarah kitab tentang uh, fi kitab ilm dalam Sahih Bukhari belum menjelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari belum mengatakan Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma" wadihud dilala ala fadli ilmi. Katakanlah olehmu ya Rasul, Rabbi zidni ilma. Wahai Allah, tambahkanlah untuk ilmu. Kata Imam Ibn Hajar, ini penunjukan yang sangat jelas akan keutamaan apa? Ilmu. Lianna Allah lam ya'mur Dikarenakan Allah tidak memerintahkan kepada nabinya bitalabil izdiyad untuk meminta tambahan apapun illa minal ilmi kecuali ilmu tidak diperintahkan minta tambahan apa-apa yang diperintahkan meminta tambahan ilmu niki nabi loh pak nabi ya nabi Seorangnya ilmunya sudah lengkap, masih tetap minta tambahan, minta tambahan ilmu. Lah dek niki wis udu nabi ning ora tau njeluk tambahan ilmu. Dikarenakan apa? Kita merasa kurang berkepentingan dengan ilmu. Kepentingannya duit. Ya, mintanya rezekinya sing lancar. Ini butuh masalah pak. Ya, tidak salah itu, bukan hal yang tercela. Tetapi perlu kita tahu perintah ini menunjukkan keutamaan ilmu di atas harta benda. Nabi tidak diperintahkan untuk meminta tambahan berupa harta benda. Kemudian disebutkan oleh ya, kaum muslimin bil ilmi yuhsalu al-idahata lil a'da. Dengan seorang mukmin memiliki ilmu, maka dia akan mampu mengalahkan musuhnya. Tekniki urip di negara Indonesia Raya yang aman, sentosa, damai, tentram, alhamdulillah. Tidak ada permusuhan, pergolakan, peperangan, nggak ribut-ribut, kita aktivitas hari-hari baik, yang ke pasar, yang dagang, yang beli, yang sekolah, alhamdulillah. Negeri aman, damai, tentram, menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan ketenangan, kedamaian ke negeri kita ini untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ingat deh ya kaum muslimin. Jangan lupa kita ini memiliki musuh. Yang musuh ini setiap hari, setiap saat berusaha mengalahkan kita. Yakni dari kalangan syaitan. Syaitan. Iblis dan bala tentaranya. Baik syaitan dari jin maupun syaitan dari manusia. Bagaimana caranya kita mengalahkannya? Ya, kita ini tentram Pak, betul. Tapi jiwa ini selalu dibisiki melakukan maksiat. Negeri ini damai, alhamdulillah tentram. Tetapi masyarakatnya dibisiki meninggalkan sholat, dibisiki melakukan zina, dibisiki narkoba, dibisiki korupsi. Musuh dari kalangan syaitan menguasai mereka. Ini dia. Perlawanannya syaitan tidak dengan apa tembak pesawat tempur tidak tidak merusak bangunan tetapi merusak moral merusak kepribadian merusak akhlak merusak akidah yang berujung apa neraka tentunya kita kalau uh, waspada dari musuh secara fisik kita pun harus waspada dari musuh yang tidak nampak Ya, idh yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahu. Mereka itu bisa melihatmu. Dia dan bala tentaranya bisa melihatmu, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Ini problem yang besar. Bagaimana cara bisa mengalahkan syaitan dan bala tentaranya? Jawabannya tak lain adalah bil ilmi dengan ilmu syar'i. Kita bacakan terangnya? bil ilmi yusul al-ighadatu ada min al jinni wal insi li'annahu ibadatun qala al-walid a'zamu ma yaghidu syaitan al-ilmu nah Ilmu itu satu-satunya yang bisa dengan sebab itu seorang terlindungi dari syaitan baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Karena berilmu itu adalah ibadah. Berilmu itu akan menunjuki jalan yang benar. Ya? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, "A'dhumma ma yaghidu syaitan ilmu." Sebesar-besar hal yang bisa menyebabkan syaitan murka dan syaitan kalah adalah dengan apa? Ilmu. Syaitan tidak bisa dikalahkan dengan senjata fisik Ya, ada jin bisiki dalam hatimu, anggo peso. Ya, siapa sih ngerti amang mingki peso, Pak? Wong itu bisiki dalam dadamu. Yuwaswisu wisufi sudurin nas. Gak bisa. Mau diancam dengan apa? Senjata apa? Tembakan? Syaitan tidak bisa, nggak pasah ditembak dengan itu. Maka dengan ilmu seorang bisa membentengi diri dari godaan syaitan dan dengan ilmu seorang bisa mengalahkan apa? Bisikan syaitan. Sebutkan al-Imam Ibn al-Imam Ibnu Al-Wardi dalam kitab beliau Fisdiyadil Ilmi Irghamul Ada. Tambahnya ilmu itu membuat kalah musuh tambahnya ilmu itu membuat apa? hancurnya musuh. Wa jamalul ilmi islahul amal. Indahnya ilmu, bertambahnya ilmu itu akan memperbaiki amalan. Syaitan datang ditolak bisikannya. Ini haram dengan dalil ini. Syaitan datang membisiki, membisiki, tolak. Ini haram, kita harus begini. Terus seperti itu. Indahnya ilmu adalah akan memperbaiki apa? amanan Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yata'una mawti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salihun innallaha la yudi'u ajral muhsinin." Ayat ini berkaitan tentang seorang mukmin yang berusaha mengalahkan musuhnya. Ya, tidaklah seorang mukmin berusaha mengalahkan musuhnya dari kalangan syaitan, kufar, kecuali itu adalah sebagai kudibalahu bihi amal saleh. Tercatat sebagai amal saleh. Sehingga kita diperintahkan dalam agama kita mengalahkan musuh-musuh kita. Sudah dan belum ini? Udah ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada salat Isya. Masih berkait dengan ilmu dan amal Salih insyaallah.